Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian golongan ibu-ibu, golongan kami bu ya, Di luar bulan Ramadan itu ada acara belajar Al-Quran yang secara taltil, yang Alhamdulillah ada gurunya. Tapi di saat bulan Ramadan, kurang lebih tanggal 15 Ramadan kemarin, ibu-ibu itu berkumpul kembali, terus diberi tugas ngaji satu orang satu juz. Nah ya bagi yang belum lancar ngajinya, misalkan panjang pendeknya belum ini, jadi tidak ada yang memperhatikan atau yang mengajari, itu bagaimana Bu ya? Apakah program ini dilanjutkan atau enggak boleh? Soalnya apakah di dalam program itu ada dosa karena guru ngajinya tuh enggak memberitahu karena ngaji sendiri-sendiri secara bersamaan. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu yang bertanya tentang apa tadi? Membaca Al-Quran ibu, membaca Al-Quran harus belajar. Kalau tidak belajar Al-Quran dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar baru boleh membaca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustadz Muammar. nggak baca-baca ibu. Jadi ya sebisanya, sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari lima juz juga nggak apa-apa. Kalau salah-salah gimana yang namanya bela belajar, jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Qur'an asimu. Ini dosa kalau tidak pakai tajwid. Pada ketakutan. Akhirnya belajarnya nggak jadi-jadi. Nggak ada bimbingannya, kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Ramadan disebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran Al-Mahir bil Quran ma'al kiramil bararati. Orang hebat ustad-ustad yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat. Dimuliakan. Tapi yang ya tak orang yang baca Al-Quran repot. Salah-salah, tapi bukan sengaja salah. Yang berat itu bu, dua pahala. Dapat dua apa? Pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh. Yang kedua adalah capeknya dia juga dapat paha, pahala. Jangan terlalu kenceng-kenceng. Nanti ini, ini Ustadz Tajwid suka ngerusak ini. Ustadz Tajwid tuh lihat, ibu-ibu pada ketakutan baca karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar wong-wong dia baca ikhra setelah pensiun. Ibu mana? ibu-ibu saya kami cintai, saya paling senang dengan ibu pensiun. Sudah pensiun masih sadar, alhamdulillah. Ini lumayan, alhamdulillah. Ada orang mau mati nggak mau baca Al-Quran. Ibu ya ini ada, ya maklumlah karena sudah ludahnya lidah sepuh. Tidak ketemu-ketemu umatnya. <laughs> Hilang terus. Ini wajar biasa. Ibu jangan kenceng-kenceng kasihan orang awam. Sudahlah tidak membaca setiap hari satu cus dua cus Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Lah kalau ustadz yang ada di sini yang sudah hafal Quran, Ustadz Burhan baca Qurannya main-main masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar tak tanya sesaat um, berengengengnya enggak ada. Gunahnya hilang ini. Ah, iya baru baca, baru belajar ikhra. Tolong Ustaz Tajwid agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu ini. Itu bukan hadis juga malam bijabitil Quran atim itu nazamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak tak tak. Orang memang belum bisa baca Al-Quran ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan dapat pahala, nggak apa-apa. Karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qurannya dengan hati dan mata, lidahnya nggak dapet Padahal baca Al-Quran itu dengan matanya dapat pahala, hatinya dapat pahala, lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang berat begitu. Baik, wallahu a'lam bissawab.